banyak dan juga senantiasa kita dijadikan sebagai hamba yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Masyarakat muslimin terlebih saat ini kita berada pada bulan yang sangat mulia yaitu bulan Muharram bulan yang sangat dihormati oleh umat Islam baik sejak zaman dahulu kala sampai kapanpun selagi umat Islam ada di muka bumi ini senantiasa mereka akan menghormati yang namanya bulan Muharram bahkan pada zaman-zaman terdahulu atau pada zaman nabi-nabi terdahulu bulan Muharram itu juga sangat dimuliakan oleh mereka. Masyarakat muslimin suatu saat Nabi kita Muhammad saw Alaihi Wasallam eh, tatkala melaksanakan hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, maka ditemuilah beberapa tokoh-tokoh Yahudi saat itu di kota Madinah. Yang mana tokoh-tokoh Yahudi yang masih mengikuti ajaran nabinya karena Islam masih baru dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah dengan peristiwa hijrah itu Nabi menemui sebagian tokoh-tokoh Yahudi itu berpuasa pada bulan Muharram kalau tepatnya yaitu tanggal 10 Muharram maka Nabi bertanya kepada mereka gerangan apa kalian berpuasa tepatnya tanggal 10 Muharram maka tokoh-tokoh Yahudi itu mengatakan ketahuilah puasanya hari ini yaitu pada 10 Muharram adalah dulu Nabi Musa alaihissalam dimenangkan oleh Allah yaitu diselamatkan dari kejaran Fir'aun sedangkan Fir'aun ditenggelamkan lantas Nabi mengatakan kepada umat Islam, sesungguhnya kita ini lebih berhak untuk memuliakan bulan Muharram yaitu tatkala Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding daripada orang-orang Yahudi. Karena Islam meyakini para nabi itu sebagai nabi sedangkan sebagian orang Yahudi itu justru kufur karena menganggap sebagian nabi itu ada yang termasuk putra dari Allah SWT yaitu Nabi Uzair dikatakan Ibnullah maka orang Yahudi sebagian mereka di zaman itu sudah keluar dari ajaran syariatnya sedangkan Nabi Muhammad dan umat Islam tidak pernah menuhankan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala karena itu dikatakan nahnu aula minkum bi Musa sesungguhnya kami ini kami umat Islam lebih memuliakan, lebih utama untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian wahai orang-orang Yahudi. Antas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam perintah kepada umat Islam, sumu yauma asyura. Karena itu puasalah kalian pada hari Asyura. Tapi Nabi berpesan, wa khaliful yahud. Kalian harus berbeda, jangan sama dengan orang-orang Yahudi. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Berpuasalah kalian satu hari sebelum 10 Asyura atau satu hari setelah 10 Asyura. Ringkasnya kita diperintahkan untuk berpuasa sunnah itu tanggal 9 dengan 10 Asyura tanggal 9 dengan 10 Muharram atau tanggal 10 dengan 11 Muharram agar kita berbeda dengan perilaku orang-orang Yahudi. Di sini kita termasuk diperlihatkan bahwasanya kemuliaan bulan Muharram itu yang diantaranya salah satunya adalah ada hari Ashura yaitu diperintahkan banyak menghormatinya salah satu caranya yaitu beribadah yang baik berpuasa berbuat apa sajalah. Bahkan Al-Imam Sofyan Al-Thawri itu pernah menganjurkan. Beliau mengatakan bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia. Karena itu aku ingin sekali mengerjakan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda ini pada bulan Muharram. Itulah para ulama terdahulu mengajak kita untuk senantiasa berbuat baik kalau sudah datang pada bulan Muharram. Karena itu mahsyar muslimin, marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang sangat mulia ini. Bahkan Nabi tatkala ditanya tentang fadilah puasa Asyura, beliau mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa Asyura itu diampuni dosanya selama setahun yang telah lampau. Jadi kalau yang akan datang ini tepatnya tanggal 10 Muharram kita berpuasa maka itu berarti dosa kita yang sudah kita lakukan selama satu tahun kemarin akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat menjanjikan karena dosa kita masyaallah muslimin sangat besar kalau dihitung dibandingkan dengan ibadah kita kepada Allah rasanya dosa ini lebih banyak dibandingkan pahala yang kita terima karena ibadah kita lebih banyak kita lalaikan sedangkan rajin kita ini kalau melakukan maksiat-maksiat kepada Allah SWT maksiat apa saja maksiat mata, maksiat hati, maksiat tangan maksiat perut, maksiat ini dan itu rasanya banyak sekali karena itu perlulah tasfiatul qulub membersihkan hati itu dengan cara-cara yang baik tepatnya pada bulan Muharram Masya muslimin ada lagi yang kita dilarang oleh baginda Rasulullah SAW yaitu mengikuti perilaku orang-orang jahat, perilaku orang-orang di luar Islam, termasuk juga perilaku orang-orang Syiah yang sekarang ini sebagian mereka masuk ke Indonesia mengajarkan ajarannya. Antara lain yaitu niyaha. Niyaha itu mereka ambil yaitu tatkala Sayyidina Husain, cucunda Nabi Muhammad SAW terbunuh di Karbala itu tepatnya juga pada hari Ashura 10 Muharram kemudian mereka menangisi peristiwa itu bahkan bukan sekedar menangisi mereka itu berupaya menyakiti diri mereka sendiri memukul-mukul dada mereka memukul-mukul tubuh mereka sampai berdarah-darah tujuannya menurut mereka adalah ikut bersedih padahal sudah ratusan tahun itu terjadi sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani menyakiti diri sendiri menurut mereka adalah pengorbanan seperti yang dilakukan Yesus menurut mereka itu kesalahan yang fatal karena itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umat Islam laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah Muttafaqun alaih. Menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Laisa minna, bukan dari golongan kami umat Islam. Man darabal hudud, siapa orang yang memukul-mukul pipi hingga berdarah maksudnya. Wa juyub dan merobek-robek saku baju alias pakaiannya." Wada'a wal jahiliyah dan juga berdoa dengan cara-cara orang jahiliyah yang merintik-rintik yang menjerit-jerit sebagaimana yang sekarang dilakukan oleh orang-orang Syiah kalau kita tahu apa yang mereka lakukan sekarang banyak masyarakat muslimin kita bisa melihat di media-media internet dan lain sebagainya kita tulis saja di sana ritual orang-orang Syiah yang memukul-mukul dada bahkan sampai badan mereka terbelek dan bercucuran darah itu yang terjadi. Inilah sebenarnya ritual yang dilarang oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu pada bulan yang sangat mulia ini, bulan Muharram, marilah kita mengikuti amalan-amalan ulama-ulama kita, ulama salaf kita. Mereka kalau sudah datang bulan suci Muharram, mereka ini memperbanyak amal ibadah mulai dari puasa, berzikir kepada Allah, bersedekah dan banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus melanggar syariat yang ditentukan oleh Allah dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keyakinan kita terhadap Islam khususnya ahlu sunnah wal jamaah ini terjaga untuk selama lamanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, cucu kita, cicit kita dan seterusnya sehingga kita kelak dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat Nabi bersama para ulama salaf dan juga orang tua orang tua kita semua Allahumma amin ja'alallahu wa iyyakum al faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadi salihin ورزقنا وإياكم محبة سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم